بسم الله الرحمن الرحيم من حفظ الحديث فليقرأ yang lain disiapkan hafalnya Zakarna bil amrs Al-furuq ma baina al-Qur'an wal hadits al-qudsi Sebutkan kemarin perbedaan-perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi Nah, ini yang pertama perbedaan Al-Quran dengan hadis kursi. Emes. Eh, Taib Al-Quran lafzuhu wa ma'nahu min Allah wal haditsul qudsi ma'nahu min Allah wa lafzuhu min Nabi SAW. Asani, anda berikutnya menulis perbedaan kedua sebelum anda rida rafi jangan lihat Hah? tidak dapat pahala baca hadis kursi tidak dapat, dapat pahala eh tidak masuk ibadah asal begitu kemarin bagaimana yang benar dulu ahad yang benar bagaimana bagaimana pahala tidak sebagaimana Al-Quran tetap mendapat pahala membaca hikusi kursi mendapat pahala namun tidak sebagaimana Al-Quran Al-Quran setiap hurufnya mendapat pahala Sebenarnya hadis Abdullah bin Mas'ud yang ma'ruf, "Man qara hafal kitabillah falahu bil hasanah wal hasanatu bi asri amsalha." Ila akhir hadis. Asalis. al الثالث القرآن محفوظ عند الله والدليل طيب إن أهل نزلنا ذكر وإن له لحافظون Kemudian berikutnya Al-Quran jaa mutawatiran bihilaf al-hadith kursi qad yakunu mutawatiran wa yakunu eh, mawdu'an dhaifan muhasanan, sahihan Taib عندك mikonya, Anda, perbedaan Al-Quran dan hadis kursi آيات الله Al Qur'an في الصلاة al القدسي لا يقرأ في salah Al-Quran dibaca ketika sholat Hadis kursi tidak ah, Anda Hah Enak bisa anak kecil Ini sendak kemarin yang belum nulis ini sekarang begitu. Jangan terus ketinggalan. Anda Hah, Habib. Nah, la tajuz qira'atu bil makna. Ya Al-Qur'an tidak boleh dibaca dengan makna. Berbeda dengan hadis kursi. Yang rajih dibolehkan. Berikutnya Berikutnya tidak eh, perhatian di sini. Ah, perbedaan berikutnya. Ah, Muhammad. Berikutnya. Allah menantang bagi orang-orang yang ragu, menantang orang-orang ahli dalam kefasian bahasa Arab, orang-orang yang dalam keilmuannya untuk mendatangkan satu surah ataupun satu ayat yang semisal. Dalil Abdurrahman. Baik, dalil yang lain saya menyebutkan Baik. Ini dalil berikutnya. Kullan kullan ijtamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la nabi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kalau seandainya berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisal maka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal Walaupun sebagian dengan sebagian yang lainnya itu menjadi penolong untuk membantu mewujudkan Al-Qur'an yang semisal. Ada yang menambah hal yang lain? Kalau Kul fa'tu bi asyi suwari mithlihi. Nah. Mustalayat. Berikutnya berkaitan dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan adanya kezaliman. Az-zulm, <coughs> kezaliman adalah wad'u syai' wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Wad'u syai' meletakkan sesuatu fi ghairi maudhi'i tidak pada tempatnya ini secara umum meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya ini namanya kezaliman jadi misalnya seharusnya berhukum dengan hukum Allah namun tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ini kezaliman. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum hukum Allah maka mereka adalah orang yang zalim. Nah. Demikian pula melanggar batasan-batasan. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Ya, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala jadi misalnya kita disuruh berbakti kepada orang tua, tidak mau berbakti. Ini kezaliman. Kita disuruh oleh Allah untuk tidak mengurangi timbangan dan takaran. Kita mengurangi takaran timbangan. Ini kezaliman. Kita melakukan persinaan, kezaliman. Kita melakukan kesyirikan, kezaliman. Dan banyak perkara. Matakan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Wa aslu al-zulmi al-jur wa mujawazatul al-had wa mujawazatu al-had pada asalnya kezaliman adalah al-jur wal jaur bisa diartikan perbuatan dosa wa mujawazatu al-had melampaui batas. Nah, ini pada asalnya. Kemudian kezaliman terbagi menjadi tiga. Zulmu al-abdi lillah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman seorang hamba kepada Allah. Bagaimana seorang hamba melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala di antara dengan kesyirikan? Inna syirka la zulmun azim Sungguhnya Kesyirikan termasuk kezaliman yang besar Melakukan kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kedua Zulmul abdi lil abd Kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum minin. Fa illam tafalu fa adzanu bihabim wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tatlimuna wa la tutlamun. Ini bisa dilihat nanti pada halaman ketiga yang terakhir surah Baqarah. Ayat berapa coba dilihat? Halaman tiga terakhir itu. Hah? Ayat berapa? 200 berapa? Hah? 279 dan 2780 Eh, 278, 279 Taib Ya ladhina amanu takullahu wa zalau ma bak bin riba in kuntum minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan riba. Jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Jikalau mengaku beriman, tinggalkan perbuatan riba. Fa'illam tafalu. Maka jika kalian tidak melakukannya, tidak meninggalkan riba, fa'adhanu, Qiraah lain fa'adinu. Izinkan peperangan. Nah, bihabib bihabib min Allah wa rasulih. Peperangan fa'adinu biharbi min Allah wa rasulih. Peperangan dari Allah dan Rasulnya. Jadi Allah Rasulnya akan memerangi mereka-mereka yang melakukan riba. Nah, fa itu betul falakum ru'usam walikum. Jika kalian bertobat, maka bagi kalian itu mengambil modal pokok. Jadi misalnya kita menghutangi manusia 5 juta. Dan sebelumnya kita mengatakan kalau kamu mengembalikan dalam tempo setahun itu harus mengembalikan 5 juta 500. Kalau 2 tahun 5 eh, juta, 6 juta. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah riba. Bagaimana cara kita kita nah, bertobat tidak mengambil apa yang kita pinjam tersebut. Jadi cukup mengambil 5 juta, tidak boleh kita mengambil 5 juta 500 apalagi 5 juta uh, eh, 6 juta. Nah, apalagi 6 juta. Jadi mengambil modal pokok La tadlimu yang tadlimu jangan kalian mendolimi Mendolimi orang lain Dan kalian tidak akan didalimi. Eh, ini mendalimi kepada Yang lainnya Nah Dia melakukan riba Apalagi orang miskin Itu ketika Butuh Uang hanya pinjam Ternyata justru mencekik Coba lihat gara-gara renten itu masyarakat sampai transmigrasi. Kenapa takut ditagih? Dulu di sini ada guru kita. Nah, jadi di belakang ini, rumahnya di belakang nah, tandon itu. Dulu di situ. Tua kemudian gara-gara renten akhirnya pergi. Nah, pergi ke Sumatera kenapa? Kan terus ditagih dan tidak punya uang sama sekali. Terpaksa pergi. Nah, adalah anaknya itu telah pengajar dulu di sini. Dia melakukan kezaliman. Ini bang bang cuil Renten itu melakukan kezaliman. Betapa banyak. Misalnya kasus Nah, BKB kita ini dipinjam atau sertifikat rumah kita ini dipinjam oleh orang lain. Untuk apa? Untuk mencarikan dana ke bank. Kalau ternyata orang tersebut orang tersebut tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, akhirnya sertifikat kita ini akan menjadi sitaan Bahkan rumah-rumah kita, sawah-sawah kita itu akan diambil oleh pihak bank. Dan bank tidak tahu menahu. Yang penting ini. Nah, sertifikat yang ada. Inilah kenyataannya. Nah, kenyataan terjadi. Jadi banyak masyarakat yang dizalimi padahal tidak tahu urusan. Dulu di sini ada juga para petani yang dipinjam sertifikatnya Kemudian apa? Kemudian diambil oleh pejabat untuk pinjam uang di bank. Tidak bisa melunasi akhirnya apa tanah-tanah mereka ini disita oleh pihak bank. Ya, sekali lagi kezaliman yang sangat besar. Jika tidak meninggalkan riba, Allah memerangi. Dan juga Rasulullah SAW. Siapa yang akan mampu melawan Allah? Nah. Kekuatan kita ini seberapa? Wassamawati matwiyatun biyamih. Langit tergenggam dengan tangan kanannya. Nah, kemudian eh, yang sebelumnya wa ma qadarullah qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Jadi semua bumi akan digenggam nanti yaumul qiyamah. Was samawati biyamin dan langit digenggam dengan tangan kanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melawan Allah tidak akan mampu. Dari inilah nanti pemakan riba. Taib ini mendolimi kepada orang lain. Kemudian juga mendolimi dirinya sendiri. Misalnya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah juga. zul zulni. yang yang ketiga adalah zulmul abdi li nafsihi. Kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Allah sebutkan berkaitan dengan talak misalnya. Wa idza talaqtum nisa balagan ahdun la famsikuhunna ma'ruf aw sarihuhunna ma'ruf wa la tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Wa la tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu. Di sini kalau kalian mencerai para wanita dan kalau sudah sampai nah masa idahnya maka kalian itu pertahankan atau kalian lepaskan. Nah. Ya silakan dipertahankan untuk menjadi istrinya ataupun dicerai dilepaskan. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna diraral li ta'tadu. Jangan sampai itu dipertahankan dengan tujuan untuk memberikan madarat jadi misalnya tetap sebagai istri tidak dikasih nafkah lahir batin. Nah, Tidak dikasih nafkah lahir batin atau terus dipukuli istrinya. Lainnya, yaf'al dzalika faqad menafsah Barang siapa melakukan demikian maka telah mendolimi dirinya sendiri. Di juga mendolimi orang lain. Ini mendolimi dirinya sendiri. Jadi jangan sampai gara-gara memegang istri kemudian kita melakukan kedoliman kepadanya ketahuilah juga mendolimi dirinya sendiri karena nanti jamul kiamah kita nanti yang akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala demikian juga dalam surah al kabut Allah sebutkan fakullan akhadna bi dzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba minhum man akhadha sayha faminhum man khasafna al ard faminhum man aghraqna Wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu ish anfusahum yadlimun. Dan masing-masing kami azab dengan dosa-dosanya, sesuai dengan dosa-dosanya. Minhum man arsana alai hasiba. Di antara mereka kami kami kirim dengan bebatuan. Aminhum man akhadha sayhah. Di antara mereka ada yang kami azab dengan nah petir man khasafna Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke tanah. man Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allah Dan tidaklah Allah itu berlaku zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Akan tapi mereka itulah yang mendolimi diri mereka sendiri. Disebabkan karena mereka melakukan perbuatan dosa sehingga Allah pun mengazabnya. Kezaliman diri mereka sendiri. Sehingga Allah memberikan balasan. Dan apa yang disebutkan tadi juga, "Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah." Di surah apa ini? Hah? Anda hanan. At-talaq. Baik. Barang siapa yang melampaui batas maka dia telah mendolimi dirinya sendiri. Taib. Inilah tiga kezaliman. Ya adul yang qasimu ila tati aqsam. Zulmul abdi lillah, zulmu al-abdi liwairihi au lil abdil akhar Wa idzan zulmul 'abd li nafsihi. Coba diulang tadi. Coba diulang Nuh. Azul yang ke-9 hari ke Lillahi azza wa taib Zulmul 'abdi. Ha? Lil 'abd aw li ghairihi zulmul abdi li nafsihi. Taib. kecuali hamba kepada dirinya sendiri. Di Al-Qur'an nanti banyak sekali. Walakin kan anfusam limun walakin kan anfusam qadala dan lain sebagainya. Mafhumul kalam bisa difahami yang terlalu cepat bagaimana? Eh? Kita sudah pelankan. Kadang kita diktekan, kadang ini biar bisa menulis. Dan juga untuk anak kecil ini bahasa Indonesia-nya sering ini kelas 1, kelas 2 dikasih imla atau suruh ngarang misalnya. Karena kelihatannya bahasa Indonesia lemah sekali. Nah, bahasa Indonesia lemah sekali. Sehingga ketika ada taklim tidak bisa menulis. Ditekankan ini untuk bahasa Indonesia-nya jika uang riba telah kita gunakan bagaimana kita bertobatnya ya, sudah bertobat kepada Allah nah akan tapi kalau itu kepada orang lain kita berusaha untuk mengembalikannya nah jadi misalnya kita mendapat uang bunga dari bank sudah kita makan bagaimana tobatnya apa kita kembalikan bunganya ke bank Kembalikan apa enggak? Enggak. Kita cukup bertobat kepada Allah. Tapi kalau kita mengambil bunga dari orang lain, orangnya masih hidup. Bagaimana cara bertobatnya? Dengan mengembalikan nah bunga tersebut. Apa ini bunga ini di sini? Ya Muhammad. Bunga itu apa itu bunga di sini? Tahu enggak bunga? Hah? Eh. Bunga tadi apa ya maksudnya? Eh? Uang apa? Uang tambahan. Taib, uang tambahan. Nah. Jangan sampai nanti diartikan bunga mawar. Taib. Bilahuna <laughs> subhanallah.